Pertemuan-pertemuan yang menggembirakan. Pertemuan karena dalam rangka mewujudkan insyaallah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini demi Allah merupakan sebaik-baik sebab yang dijadikan pertemuan. Meskipun berkali-kali saya katakan dengan keberadaan para asatidah al-fudhala, ada Ustadz Sufyan, ada Ustadz Mizan, ada Ustadz Husni dan ustadz-ustadz yang lainnya, hafizahumullah taala, kayaknya tidak ada lagi yang bisa Anda sampaikan. Dan ketika bertemu dengan antum, saya pribadi ingin merasakan sekali-sekali ikut duduk bersama-sama. Biar Ustadz Mizan atau Ustadz Sufyan yang berbicara. Ditambah lagi dengan apa yang saya dengarkan tadi informasi tentang kejadian yang menimpa ikhwan kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berlipat ganda pahala kesabaran mereka yang ini tentu membuat kita <clears throat> bersedih sekaligus menjadikan kita lebih bersemangat untuk berpegang teguh dengan manhaj sunnah karena kita berharap musibah-musibah yang menimpa kita disebabkan berpegang teguh dengan manhaj ini yang mana peristiwa ini telah dialami oleh orang-orang mulia sebelum kita insya Allah menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita ditinggikannya derajat kita dan dijadikan kita lebih dekat lebih mengikuti pemahaman dan pengamalan orang-orang mulia sebelum kita para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Nasihat yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mengulangi Nasihat yang sudah antum sering dengarkan. Nasihat tentang iman. <clears throat> Mengusahakan sebab yang menjadikan iman kita hidup. Memaksimalkan dari manfaat ilmu yang kita pelajari membuat kita semang, semakin semangat insya Allah untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kita diberikan semangat untuk belajar ilmu agama sekaligus menjadikan kita semangat untuk mengulang kembali ilmu agama tersebut agar menetap dalam hati kita. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini saya memilih sebuah tema untuk kita bahas dan kita renungkan bersama. Kita ulang kembali pelajaran yang telah lalu. Tema tentang hati yang tertutup. Tema tentang hati yang tertutup. Karena ini merupakan keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada manusia sampai-sampai dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah abadul qulubi anillah al qalbul qasi hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras membatu yang tertutup bahkan dalam pernyataan lain dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa inilah musibah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri manusia dalam kehidupan di dunia. Na'udzubillahi min Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil dan menguatkan pernyataan salah seorang ulama salaf yang mengatakan ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qasawatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu hukuman, ditimpakan satu siksaan yang lebih besar, yang lebih keras dari hati yang tertutup. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ketika menyebutkan dalam Al-Quran <clears throat> yang merupakan sebaik-baik petunjuk, yang merupakan <clears throat> seutama-utama nasihat, apalagi yang menyangkut keburukan terbesar, yaitu hati yang tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat yang Al-Quran yang insya Allah kita hafal sekaligus menyebutkan dan menjelaskan akibat terburuknya dunia dan akhirat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman kalla rana ala kulubihim ma kanu yaksibun Kalla innahum arrabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Kalla sekali-sekali tidak. Bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi menutupi permukaan hati mereka maka nu yaksibun perbuatan-perbuatan buruk yang dulunya mereka usahakan lakukan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun sekali-sekali tidak sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan dihalangi dari Robnya dihalangi dari kemuliaan tertinggi bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Coba antum perhatikan ayat yang sangat mengerikan ini yang menyebutkan dan menggandengkan dua keburukan terbesar. Keburukan terbesar di dunia adalah hati yang tertutup dengan penutup hitam. Yang menjadikannya tidak bisa menerima kebenaran. Yang menjadikannya hanya seolah-olah nampak secara zahir dia baik, tapi kebaikan tidak masuk ke dalam hatinya. Karena tertutup dan terhalangi yang menjadikannya tidak bisa memahami keindahan Islam, tidak merasakan kemanisan iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di ayat berikutnya balasan yang setimpal yaitu keburukan yang terbesar yang menimpa orang-orang yang kufur di akhirat nanti dengan mereka terhalang untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hukuman ini digandengkan karena dua-duanya adalah hukuman terbesar. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya mengisyaratkan ya terhalanginya mereka dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan azab yang paling pedih yang mereka dapatkan dari siksaan neraka. Sebagaimana orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan yang tertinggi di surga nanti yaitu kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari apa yang mereka rasakan di dunia ketika hati mereka terbuka menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Ini makna doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beberapa kali kita sebutkan dalam kajian di sini dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Allahumma inni as'aluka lizzatan nadhari ila wajhika syauqa ila liqa'ik. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti sebagai kenikmatan tertinggi di surga dan kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia sebagai kenikmatan tertinggi karena ini adalah buah yang termanis dari keimanan yang benar dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Pembahasan ini perlu disampaikan utamanya kepada antum, kepada kita semua orang-orang yang alhamdulillah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sumber-sumber yang benar dengan penafsiran, pemahaman, penjelasan yang benar. Artinya seharusnya sudah tidak ada lagi penghalang dari hati kita untuk menerima indahnya petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi hati kita untuk merasakan nikmatnya beribadah, untuk merasakan ketenangan ketika berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan keindahan Islam dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena kita ketahui bersama ciri-ciri iman yang sempurna adalah yang hati kita legah, terbuka menerimanya. Tidak ada lagi penghalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah yang sempurna kepadanya, maka Allah jadikan dadanya terbuka, hatinya lapang, menerima Islam. Menerima dengan lapang artinya dengan legah dan gembira menerima dengan senang. Orang yang mengenal kebenaran, mengenal Al-Quran dengan makna yang benar, wallahi dia akan terima keindahan Islam lebih dari apapun yang diberikan kepadanya dari perhiasan dunia. Itu seharusnya itu idealnya. Tidak mungkin orang yang dekat dengan ilmu yang bermanfaat, dekat dengan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, dia hanya merasakan lezat ketika makan. Ketika mendapatkan harta, uang. Dia hanya merasakan lezat ketika meraih kedudukan-kedudukan dunia. Sementara agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih indah dan lebih mulia daripada perhiasan apapun di dunia ini tidak dirasakannya dengan tidak diterimanya dengan lapang hati, tidak dirasakannya sebagai sesuatu yang menggembirakan dirinya, maka ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Nauzubillah min Nah, inilah yang perlu kita selesaikan penghalang apa kira-kira yang ada pada diri kita sehingga keadaan ini masih menimpa sebagian kita. Sebelum terlambat. Ketika para ulama menjelaskan tentang makna iman yang benar, makna iman yang akan bernilai untuk menyelamatkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjelaskan di situ ada makna penerimaan dengan gembira. Makanya disebut ridha billahi rabban ridha bil islami dinan wa ridha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Akan merasakan keledatan iman orang yang ridho. Ridho artinya menerima dengan gembira. Tidak ragu-ragu. Tidak ada yang terhalang. Kenapa hati terhalang? Menerima sesuatu yang memang dia diciptakan untuk menerima itu. Kalau ada yang terhalang berarti tidak beres. Jadi menerima dengan lapang Artinya menerima dengan gembira, menerima karena merasakannya sebagai kebutuhan dan keindahan yang paling didambakannya. Inilah ciri-ciri orang yang merasakan iman yang benar. Akan merasakan ledatnya iman, orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, sebagai sembahannya satu-satunya, Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Nah oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Di sini kita melihat dan melatih diri kita untuk merenung. Untuk memikirkan kalau kita punya semangat yang insya Allah semangat kita semoga ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semangat kita dalam menuntut ilmu menghadiri majelis-majelis kajian yang bermanfaat, belajar tentang iman, tentang tauhid. Belajar Al-Quran dengan tafsir yang benar. Belajar hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Semangat kita insya Allah mudah-mudahan sama paling tidak mendekati semangatnya para ulama salafus soleh yang terdahulu semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiin, waladina tabauhum bi ihsan, paling tidak mendekati mereka, harusnya hasilnya juga mendekati hasil yang ada pada mereka. Harusnya hasilnya juga mendekati hasil yang ada pada mereka. Makanya kita berpikir kenapa kita bisa membaca biografinya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta dalam keadaan tidak takut miskin. Kenapa mereka ketika mendengarkan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tanpa berpikir dan langsung melaksanakannya, tidak mendahulukan akal pikiran atau perasaan? Kenapa mereka ketika membuktikan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela mengorbankan apapun yang mereka miliki. Terus kita bandingkan dengan diri kita. Apakah kita juga sudah seperti itu? Maka ternyata jawabannya masing-masing kita mengetahuinya. Tidak usah dulu kita ambil yang jauh-jauh amalan-amalan yang mungkin kita anggap berat. Sholat saja lima waktu yang kita laksanakan sehari dan semalam. Siapa yang melaksanakannya dengan khusyuk dari awal sampai akhir? Berzikir yang selalu menghiasi lidah orang-orang yang soleh. Siapa yang setiap saat selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Membaca Al-Qur'an. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu Seandainya hati kita bersih, tentunya dia tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Berarti, kalau seandainya kita yang telah mempelajari Islam, insya Allah Islam yang benar dekat dengan kajian-kajian yang disampaikan, yang kita selalu dengar dalam kajian-kajian sunnah Lantas kemudian manfaat dari ilmu tersebut tidak begitu terasa pada diri kita, berarti ada penghalang yang harus kita segera singkap penghalang tersebut agar kita rasakan hasil yang maksimal dari ilmu yang kita pelajari. Inilah yang saya katakan tadi dan merupakan pembahasan kita yaitu sebab-sebab tertutupnya hati. Tentu saja ketika kita sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, hukuman yang sangat berat ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir, kita katakan orang-orang yang beriman, jangan mengikuti keadaan mereka. Jangan terlena dengan kelalaian sehingga tidak memperhatikan hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik yang hati mereka tertutup sehingga Al-Qur'an pun dibacakan tidak bermanfaat bagi mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati mereka tertutup? Subhanallah, sebaik-baik nasihat tidak bermanfaat membuka hati mereka tidak menjadi peringatan bagi mereka. Ini Ada apa? Berarti hati mereka benar-benar telah parah tertutupnya. Maka ketika ada orang yang dibacakan padanya ayat Al-Quran tidak merubah dirinya, kita khawatir jangan sampai ini juga merupakan indikasi hati yang mulai tertutup supaya tidak sampai separah orang-orang munafik harus segera diatasi penyakit para tersebut. Orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. al wa Disebabkan karena mereka melanggar perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka membatu tertutup. Mereka senantiasa menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Memahami firman Allah tidak dengan pemahaman yang benar. Mempelajarinya bukan dengan niat untuk memperbaiki diri. Ini keadaannya orang-orang kafir. Ketika mereka ditimpakan hukuman ini wajar. Memang dari asal mereka belajar bukan untuk memperbaiki hatinya. Nah oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Ketika kita mendapati diri kita belajar <clears throat> semangat. Tidak kurang yang kita pelajari, masalah iman juga sudah kita bahas. Masalah tauhid berkali-kali diterangkan dalam majlis. Tafsir Al-Quran tidak kurang yang kita dengarkan. Demikian pula pembahasan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majlis-majlis kita demikian marak. Sekarang mana bukti pengaruh daripada ilmu yang bermanfaat tersebut untuk membuka hati kita sehingga kita merasakan keimanan yang benar yang wujudnya berupa ketenangan, kebahagiaan, rasa nikmat ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Jadi ini permasalahannya. Nah kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat yang saya sebutkan di awal tadi, surat Al-Mutaffifin menyebutkan dan menafsirkan sendiri ayat tersebut menjelaskan proses tertutupnya hati manusia. Dan ternyata di kita ketika kita renungkan proses ini maka kenyataannya hal ini bisa menimpa siapa saja kalau dia terus-menerus dalam kelalaian dan tidak memberikan perhatian untuk upaya memperbaiki hatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih <clears throat> ketika menafsirkan ayat ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aznabal abdu dzanban." nukitat fi qalbihi nuktatun sauda' fa in naza'a wastaghfara saqila qalbuhu fa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbahu fadzalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allahu fi qawlihi kallabal bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Jadi ada penafsiran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, pelanggaran, penyimpangan dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Kalau dia segera bertobat, memperbaiki diri, titik hitam itu akan dihapus sehingga bening kembali hatinya. Kalau bertambah dosanya, maka bertambah pula titiknya. Sehingga lama kelamaan menutupi semua permukaan hatinya. Jadi tidak langsung tertutup. Orang munafik pun prosesnya seperti itu. Sehingga lama-kelamaan menutupi permukaan hatinya. fadzakarron itulah yang dimaksud dengan arron. Penutup hati. Yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mutaffifin tadi. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak. Bahkan menjadi sebab yang menutupi hati mereka. Perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Nah oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah kuatnya tipu daya syaitan. Ketika membuat manusia lalai dari memperhatikan hal ini. Dengan dia mengesankan kepada seorang hamba. Kamu cukup dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Kamu sudah belajar, kamu sudah demikian, kamu sudah berbuat begini dan begini. Sementara urusan yang berhubungan dengan hatinya dia tidak perhatian. Ketika dia merasakan tidak khusyuk dalam beribadah, seharusnya dia tahu khusyuk itu adalah ruhnya ibadah. Ketika hatinya tidak terdapat khusyuk padanya, berarti sedang ada penyakit parah yang menimpanya. Ketika ibadah yang demikian indah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, tidak dirasakan oleh seorang hamba. Seharusnya dia berpikir, ini berarti penyakit besar yang sedang menimpa dirinya. Ya apalagi beberapa kali saya pernah nukilkan di sini maupun di majelis lain ucapan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, ketenangan ketika beribadah berarti amalnya rusak, imannya cacat. Beliau mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu." Kalau kamu tidak merasakan manis ketika beramal, maka curigailah amalmu. Fa inna Rabba azza wa jalla syakurun, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tuma'ninatin wan syirahin wa qurrati ainin. Fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Allah Subhanahu wa taala kata beliau dia adalah asyakur. Maha bersyukur, maha membalas kebaikan hambanya. Yaitu maknanya Allah pasti mesti membalas orang yang melakukan amal kebaikan dengan balasan yang lebih yaitu dijadikan dia merasakan manis amalnya tersebut dijadikan hatinya merasa tenang dadanya lapang bahkan menjadi kurratul ain, penyejuk hatinya. Ini balasan yang mesti. Fahaitsu lam yajid dzalika, maka ketika seorang hamba tidak mendapati balasan ini, ingat, tidak mungkin nama Allah salah. Tidak mungkin sifat Allah itu keliru. Pasti hambanya yang bermasalah, iya kan? Maka ketika dia tidak merasakan hal tersebut, berarti amalnya tersusupi sesuatu yang rusak. Imannya sedang cacat dan bermasalah. Coba lihat. <clears throat> Kita tidak ingin tertipu dengan perangkap syaitan. Syaitan itu kata para ulama mengetahui kedudukan hati. Makanya yang paling dia serang adalah hati manusia. Dan semua kotoran penyakit hati bersumber dari nafsu. Termasuk diantaranya adalah dengan dia menjadikan, mengesankan manusia ini seolah-olah baik. Padahal dalam hatinya rusak. Ini termasuk makna yang diterangkan oleh para ulama. Antum juga pernah dengarkan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari Muslim tentang seorang yang mengamalkan amal penduduk surga di mata dalam pandangan manusia. Ternyata ada kerusakan dalam hatinya. Dibuat dia terlena dengan apa yang dia yang nampak pada dirinya, mungkin dengan pujian manusia. Shelton menjadikan dia lalai. Ternyata dalam hatinya ada kerusakan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan di saat-saat terakhir menjelang kematiannya. Dan itulah yang menjadi penutup hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ini merupakan perkara yang harus segera kita atasi apalagi dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat besar yaitu ilmu yang bisa kita pelajari dengan pemahaman yang benar dari para ulama para ulama salaf radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah yang dimaksud dengan hati yang tertutup. <clears throat> Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid ketika menjelaskan tentang sebab hati yang tertutup. Yang bagaimanapun peringatan turun kepadanya, sebanyak apapun nasihat yang masuk kepadanya, maka keadaannya tidak berubah menjadi lebih baik. Ini yang kita khawatirkan menimpa diri kita, makanya kita harus tahu penyebabnya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya dan segera mencari pengobatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk lidzikrillah tunduk ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Khusyuk itu artinya linul qalbi, hati yang lembut, lembutnya hati. Berlawanan dengan qasawatul qalbi, hati yang keras, tertutup. Ini ajakan bagi orang-orang yang beriman. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Mereka sudah belajar, mereka sudah dengarkan Al-Quran, Kenapa hatinya tidak lunak-lunak juga? Kenapa hatinya tidak melahirkan khusyuk ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini teguran. Tidak pantas ini ada pada orang-orang yang beriman. Wala yakunu kemudian Allah mengingatkan, jangan mereka berbuat mengikuti seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka Fatala alaihimul amadu yang ketika berlalu masa yang panjang. Wastamarrat bihimul goflah dan terus-menerus mereka dalam kelalaian. Itu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Berlalu masa yang panjang, ada peringatan tapi mereka lalaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Fakosat kulubuhum. Akhirnya hati mereka pun tertutup keras membatu dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Fatala alaihimul amad menunjukkan ada proses. Berlalu masa yang panjang. Kayak tadi, tidak langsung semuanya hitam. Titiknya perlahan-lahan. Dia tidak segera mengobati hatinya yang sedang sakit dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang bersumber dari hati karena penyakitnya di hati. Akhirnya ketika kelalaiannya terus-menerus menjadi sebab hatinya tertutup. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan peringatan penting bagi kita semua. <clears throat> Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah saat ini yang perlu kita lakukan tidak ada selain merenung dan mengulangi kembali pelajaran kita. Apa yang disebutkan dalam ayat tadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena kurang mereka dengarkan peringatan. Oh, mereka dengarkan peringatan terus-menerus. Orang-orang munafik, apa kurangnya? Mereka mendengarkan Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan yang membacakannya adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik yang membaca Al-Quran, sebaik-baik dai yang mengajak manusia, penyampaian yang paling baik, yang paling menyentuh hati. Jadi bukan kurangnya peringatan, tapi kurangnya perenungan Orang-orang munafik tidak bisa merenungkan Al-Quran. <clears throat> Sebagaimana ini banyak menimpa penuntut ilmu. Banyak menumpuk ilmu, tapi kurang diulangi. Sudah belajar tentang iman, tentang tauhid, <clears throat> begini cara menyempurnakannya tauhid harusnya di rumah dia pelajari kembali supaya yang tadinya kelewatan bisa membekas di hatinya sehingga mempengaruhi hati. <clears throat> Dari awal tadi kita sudah bahas kelalaian hati, tertutupnya hati, titik hitam yang menodai hati, hati yang berpenyakit, semua berkisar pada masalah hati. Sementara yang kita lakukan selama ini, yang tersentuh baru lisan kita, baru badan kita. Hatinya jarang disentuh. Padahal serangan syaitan yang paling besar adalah pada hati. Kita kurang mengimbanginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang yang maha sempurna rahmat dan kasih sayangnya menurunkan Al-Qur'an hikmah terbesarnya di antaranya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk menjadi syifaun lima fis sudur, yaitu obat bagi penyakit hati. Ayat yang menjelaskan tentang hikmah terbesar ini adalah juga ayat yang kita ketahui Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, <clears throat> sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah mengetahui hamba-hamba ini butuh untuk diobati hati mereka supaya keimanan masuknya sempurna. Kebaikan-kebaikan dari Allah bisa ditampung dengan sempurna supaya kotoran-kotoran yang dimasukkan oleh syaitan bisa dilawan dengan lawan yang benar, diobati dengan pengobatan yang benar. Ini tujuannya. Makanya <clears throat> Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat Al-Qur'an itu akan banyak kita dapatkan dengan semakin banyak kita renungkan. Bukan hanya sekedar dibaca huruf-hurufnya. Kemudian lewat begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu artinya al-khairul kathir. Kebaikan yang berlimpah, semua kebaikan padanya. Tidak ada yang kurang, semua petunjuk lengkap. Tujuannya untuk apa diturunkan semua itu? Agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, maknanya. Dengan kata lain, supaya mereka itu waktu membaca dengan lisannya, hatinya dilibatkan. Yang mau disembuhkan adalah hatinya. Jangan lalai waktu membaca Al-Quran. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sewaktu menerangkan tentang fungsi dan kebaikan keberkahan Al-Quran walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi, manfaat, keberkahan dan kebaikan-kebaikan Al-Qur'an itu tergantung dari sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan isinya. Jadi inilah bacaan Al-Qur'an yang bermanfaat. <clears throat> Makanya kalau sekedar kurang dalam membaca Al-Qur'an mungkin tidak kurang. Tetapi kalau kita dikatakan membaca Al-Qur'an hati kita tersentuh mungkin ini yang sangat kurang. Mengambil pengobatan dari Al-Qur'an. Mungkin disebabkan kita tidak belajar, tidak faham bahasa Arab. Kenapa tidak belajar bahasa Arab? Pengobatan yang kita butuhkan untuk kebaikan dunia akhirat, kenapa tidak kita usahakan dengan sungguh-sungguh? Atau mungkin juga ada yang punya pemahaman atau prinsip membaca yang penting banyak. Yang penting cepat selesai. Sekedar banyak kuantitasnya. Bacaan seperti ini ya <clears throat> yang bisa jadi dimaksud dari celaan orang yang banyak membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh hatinya. Seperti yang misalnya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan orang-orang khawarij yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum mereka membaca Al-Qur'an dengan lisannya tetapi bacaannya tidak melampaui tenggorokannya jadinya seperti khawarij manhajnya rusak, keyakinannya rusak, mudah mengkafirkan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Padahal mereka rajin membaca Al-Quran. Sebagian mereka adalah penghafal Al-Quran. Al-Quran tidak salah. Tetapi ketika dibaca dengan hati lalai, ya sudah penyakit hatinya akan terus bertambah. Sementara dia lalai hanya membanggakan apa yang banyak dibaca secara zahir. Ini juga yang dimaksud dengan pernyataan sebagian dari para ulama salaf, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita perlu ingat penyakit terbesar yang dengan itu semua keburukan-keburukan akan menimpa seorang hamba adalah ketika hatinya lalai dari mengingat Allah disebabkan tidak pernah disentuhkan dengan pengobatan Al-Qur'an. Tidak pernah dikenakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam firman firmannya Inilah yang menjadi sumber dari segala keburukan. Ditambah lagi dengan hawa nafsu yang semakin mengotori hati. Jadi semua serangan Syaitan mengotori hati, nafsu juga selalu menjadi tunggangannya. Sementara kita tidak pernah memperhatikan urusan perbaikannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kesimpulan keburukan ini dengan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawahu dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya menjadi rusak dan buruk. dua keburukan besar, dua landasan segala keburukan yang menimpa diri manusia. Ibnu Qayyim simpulkan dari ayat ini. Beliau berkata, "Aslu kulli syarrin ya'udu ala syai'ain." Landasan utama segala keburukan kembali kepada dua perkara. Al-ghaflatu kelalaian hati watiba'ul hawa dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Makanya pernyataan yang sama ini juga yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang juga ini pernyataan yang sangat indah dan berkali-kali kita ulangi dalam kajian. Beliau mengatakan al mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang hatinya terhalangi sehingga tidak mengenal Robnya sehingga dia tidak merasakan nikmat ketika berdekatan, mendekatkan diri kepada Robnya. Dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Hati manusia itu di dunia ini harusnya ditempatkan padanya surga yang indah. Di dalam Islam itu ada istilahnya surga hati. Kalau orang telah merasakannya, semua penderitaannya dalam urusan dunia menjadi rendah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau sedang di penjara disiksa karena membela akidah ahlu sunnah wal jamaah, beliau pernah mengungkapkan ungkapan yang terkenal. Beliau mengatakan, "Mada yasna'ul a'da'u bi Ana jannati wa bustani fi qalbi. In ruhtu rahat ma'i. Apa yang ingin diperbuat oleh musuh-musuhku kepadaku? Orang-orang yang tidak menyukai sunnah, apa yang dia ingin lakukan kepada kamu, kepada ahlu sunnah? Apakah mereka menyangka bisa menyakiti dengan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan? penyiksaan bahkan yang mereka lakukan, kata beliau, sungguh saya memiliki surga di hatiku. Yang kemanapun saya pergi saya akan selalu membawanya. Ini pernyataan dari beliau. Makanya sewaktu beliau dimasukkan ke dalam penjara, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min al-adzab. Ini untuk sindiran kepada mereka. Maka ditut apa? Dipasanglah antara keduanya. Ini dalam ayat ini maksudnya antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ya ini orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Dipasanglah <clears throat> pintu di antara keduanya, dipasanglah pagar atau tembok di antara keduanya, yang terdapat pintu padanya, yang di dalamnya terdapat rahmat, adapun di luarnya adalah terdapat azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ini ketika di penjara, dia ingin mengatakan, saya di penjara disangka menderita, padahal di dalam penjara ini saya mendapatkan rahmat. Sementara mereka di luar dikira mereka mendapatkan nikmat, padahal mereka mendapatkan azab karena jauhnya mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surga hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang menjadikan <clears throat> semua yang mereka lalui dalam urusan-urusan dunia apalagi urusan-urusan agama maka ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai mereka dengan ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui ya keimanan yang mereka rasakan kemanisannya disebabkan karena mereka selalu berusaha mengobati penyakit hatinya dengan perenungan terhadap Al-Qur'an, menghilangkan kelalaian hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan nikmat <clears throat> yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. <clears throat> Sekali lagi, semua ibadah yang Allah syariatkan <clears throat> tujuannya adalah untuk ini. Dan sejak awal saya katakan tidak ada yang kurang kecuali yang perlu adalah memperbaiki apa yang sudah kita pelajari yang sudah kita amalkan ditingkatkan kualitasnya. Perlu untuk lebih banyak merenungkan kembali <coughs> waktu kita membaca Al-Qur'an. Setelah kita menghadiri kajian yang membahas tentang tafsir, itu dipraktekkan. Jangan terburu-buru kita membaca satu ayat melampaui ayat yang berikutnya kecuali setelah kita pastikan kandungan dan petunjuk ayat ini benar-benar menyentuh hati kita untuk memperbaiki penyakitnya dan sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala ada yang menetap pada hati tersebut. Itu bacaan Al-Qur'an, demikian pula berzikir. Kita baca terjemahannya, kita pelajari penjabarannya atau penjelasannya. Demikian pula waktu kita berdoa. Demikian apalagi waktu kita menunaikan sholat. Maka subhanallah alangkah seringnya kita akan melakukan pengobatan hati, penyakit hati. Ketika setiap ibadah yang kita lalui kita lakukan perenungan yang seperti ini. Maka berapa banyak faedah yang akan kita dapatkan. Berapa banyak perbaikan yang akan kita rasakan. Yang dengan itu benar-benar kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil manfaat dari syariat yang diturunkannya yang memang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan tenang dan damai hati manusia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi akan menjadi tenang. Barakallahu fikum. Jadi inilah Nasihat yang ingin saya sampaikan di kajian kita di malam hari ini yang ini merupakan peringatan yang tentu saya lebih butuh untuk mengamalkannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mendapatkan taufiknya dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan pada diri kita lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kelalaian dari sebab-sebab yang menjadinya, yang menjadikan hati kita tertutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kemanisan iman, nikmatnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan buah yang termanis dari keimanan yang benar. Barakallahu fikum. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an sendiri melaknatnya. Apakah ini hadis atau ucapan ulama? Jawabannya ucapan ulama. Dinukil di antaranya oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Apa maksudnya? Maksudnya seperti yang kita bahas tadi. Ya, ini membaca Al-Qur'an tetapi petunjuknya tidak menetap, tidak ada yang menetap pada dirinya. Banyak dibaca tapi tidak ada yang menetap pada dirinya. Maka dia membaca Al-Quran pada saat yang bersamaan Al-Quran melaknat dirinya seperti orang-orang khawarij. Mereka ya rajin membaca Al-Quran. Di antara mereka bahkan penghafal Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya saja melebihi rajinnya bacanya para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi apa yang terjadi? Akidah mereka menyimpang. Tidak mungkin Al-Quran tidak membimbing untuk akidah yang benar, manhaj yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya bacaan yang mereka baca tidak bermanfaat untuk menghilangkan mereka atau menjauhkan mereka dari sebab-sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering tidak khusyuk dalam salat. Selalu berkhayal dan berpikir yang macam-macam. Ketika salat apakah saya mempunyai penyakit hati, titik hitam di hati? Iya. Ini merupakan ciri-ciri apa yang kita sebutkan tadi. Tidak khusyuk, khusyuk itu merupakan ruhnya ibadah. Dan merupakan buah, salah satu buah yang terindah daripada iman yang benar, ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika <clears throat> seseorang merasakan tidak khusyuk dalam sholatnya berarti jelas ada yang bermasalah pada hatinya. Apalagi sudah kita bahas tadi ayat yang menyebutkan bahwasanya zikrullah Al-Quran, kebenaran yang diturunkan oleh Allah dalam petunjuknya ini merupakan sebab seharusnya yang menjadikan hati manusia khusyuk. Maka ini juga merupakan gejala besar bahwa orang yang merasakan ini harusnya sudah segera berpikir bahwa pengobatan Al-Quran selama ini belum dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menghilangkan kelalaian hatinya, ketidakhusyuan dalam hatinya. Makanya para ulama semua sepakat mengatakan Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa qad ajma'al ulama'u ala anna al-khusyu'a asluhu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Semua ulama sepakat mengatakan khusyuk itu asalnya dalam hati yang kemudian samrotuhu buahnya pancarannya terlihat pada anggota badan manusia. Jadi kalau hatinya berpenyakit tidak mungkin akan terpancar padanya khusyuk yang benar. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang berupa hasad dan sombong? Semua penyakit hati itu diobati dengan Al-Quran. Petunjuk dalam Al-Quran kalau kita baca dan renungkan akan mengobatinya. Hal-hal yang berhubungan dengan kesombongan. Ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kita ini makhluk yang kecil. Menjelaskan tentang kebesaran Allah menjelaskan bahwa semua apa yang kita miliki adalah dari Allah, ketika merasuk ke dalam hati menjadikan kita sadar bahwa kita ini rendah, tidak pantas sombong. Demikian pula hasad seperti itu. Jadi kalau kita baca petunjuknya dan renungkan maknanya, itu penyakitnya akan hilang dengan sendirinya. Dan ingat ya, kemampuan <clears throat> atau fungsi Al-Qur'an dalam mengobati penyakit hati, tentu ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Yang mungkin tidak kita bayangkan kalau tidak pernah kita praktekkan. Coba Anda praktekkan maka kita akan dapatkan karena ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu Allah Subhanahu wa taala Maha benar dalam firman firmannya Apakah kita mendapatkan pahala ketika kita membaca Al-Qur'an walaupun hati kita tidak merenungkannya? Ya tentu kita dapat pahala bernilai bacaan kita. Sama dengan orang yang melaksanakan sholat adalah lainnya tentu bernilai sholatnya. Tapi pembahasannya saat ini ketika kita ingin menghilangkan kelalaian hati, mengobati penyakit hati. Bacaan Al-Quran yang dibaca terus-menerus tanpa direnungkan, ini tidak akan bisa mengimbangi upaya Shelton untuk merusak hati manusia. Sudah kita baca tadi buktinya orang-orang khawarij atau orang-orang yang saat ini ya pondok-pondok pesantren yang bermanhaj bid'ah yang kemudian melahirkan penghafal Al-Qur'an. Banyak atau tidak? Banyak. Al-Quran, tapi yang mempelajarinya jadinya ahlul bidah. Tidak nyambung kan? Berarti bacaan mereka tidak mempengaruhi hatinya, tidak menyuburkan keimanan dalam hatinya. Seandainya mereka belajar Al-Quran dengan makna yang benar, tidak mungkin akan lahir dari pondok tersebut penghafal Al-Quran ternyata jadi tokoh penyeru bid'ah. Al-Quran melaknatnya. Al-Quran Mana yang lebih penting bagi seorang istri bekerja suatu pekerjaan dan dia masih tinggal bersama ibunya atau tinggal di rumah suami dan melaksanakan kewajiban sebagai istri? <clears throat> Ini sudah jelas jawabannya. Dia dia bertanya mana yang lebih penting bagi seorang istri? Yang paling penting bagi seorang istri yang paling utama adalah dia memfungsikan dirinya sebagai istri. Kalau dia belum jadi istri masih jadi anaknya ibunya, ya dia jadi anaknya ibunya tinggal di rumahnya. Ketika dia sudah menjadi istri, jadikan dirinya sebagai istri ya. Jadi dia tinggal bersama suaminya, kemudian melayani dengan sebaik-baiknya. Ketika ada waktu <clears throat> yang tidak membuat dia lalai dari kewajibannya, maka dia membantu orang tuanya tentu dengan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan dalam syariat. Apakah diterima sholatnya seorang pelaku bid'ah? Ya kalau sholatnya sesuai dengan sunnah, artinya dalam sholatnya tersebut dia tidak melanggar hal-hal yang membatalkan sholat, maka diterima. Kecuali kalau sholatnya tersebut dibangun di atas kebidaahan atau banyak perkara-perkara yang membatalkan sholatnya, maka sholatnya tidak diterima. Jadi <clears throat> apa ini orang yang e, melaksanakan sholat selama kebid'ahannya tersebut bukan merupakan bid'ah yang mengkafirkan, kemudian pelaksanaan sholatnya tidak melanggar hal-hal yang merupakan syarat-syarat atau rukun-rukun sholat, maka sholatnya diterima. Tentu akan berkurang sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam sholat tersebut yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan menjadikan berkurang pahalanya. Apa yang dimaksud dengan salat sunat mut, salat sunnah mutlak? Kata para ulama salat sunat mutlak itu maksudnya sunnah yang tidak ada sebabnya. Ketika kita ingin memperbanyak sunnah-sunnah, misalnya kalau kita datang di tempat-tempat Eh, yang dilipat gandakan. Mereka mengatakan seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah mutlak, <clears throat> yaitu sholat-sholat yang tidak ada, yang tidak ada sebabnya. Sekedar memperbanyak sholat sunnah seperti yang dianjurkan dalam beberapa hadis yang sahih untuk memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kehusuan tidak dirasakan dalam beribadah, apa doa yang kita ucapkan? Ya banyak doanya. <clears throat> Termasuk apa ini berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dalam hadis yang sahih Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha termasuk doa Nabi saw juga dalam hadis yang sahih Allahumma <clears throat> ahyini miskinan <clears throat> wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin matikan dalam keadaan miskin dan kumpulkan bersama golongan orang-orang yang miskin. <clears throat> Maksudnya miskin di sini seperti keterangan Al-Khattabi, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya adalah maka qalbuhu miskinan khashian mutawadhian lillah, khadhi'an lillah ya. Orang yang hatinya miskin, orang yang hatinya tunduk khusyuk kepada Allah. Bukan miskin dalam artian tidak punya harta ya. Karena tidak mesti dikatakan orang yang punya harta itu berarti sholatnya tidak khusyuk. Tidak. Ya. Bagaimana cara kita agar tertanam rasa takut berbuat dosa di hati kita? <clears throat> antum bisa takut. Jadi perbandingannya, kenapa antum bisa takut kepada sesuatu atau seseorang? Karena antum mengenal orang itu bisa antum anggap bisa mencelakakan. <clears throat> Misalnya preman, kenapa kita takut? Karena kita mengenal dia pernah membunuh orang, dia pernah begini, dia pernah begini. Coba antum ketemu sama preman, pembunuh berdarah dingin, tapi antum tidak kenal. Sekedar bertemu saja, ya tidak ada pengaruh apa-apa, tidak kenal dia masalahnya. Tapi kalau antum kenal dia takut. Kalau ini berlaku pada manusia padahal kita bisa lari, kita bisa melawan kalau berani. Atau gunakan jurus langkah seribu. Lepas darinya insya Allah. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa lari kemana-mana kita. Dan dia kekuasaannya sempurna. Kemahakuasaannya menimpakan keburukan dalam semua bentuknya sempurna. Kalau kita semakin mengenalnya, mengenal sifat-sifat yang menunjukkan kemahakuasaannya, keperkasaannya, kita akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tabiatnya hati manusia. Karena hati tidak mengenal Allah, yang dikenal adalah makhluk-makhluk yang dikesankan menakutkan sehingga takutnya kepada hantu, takutnya kepada jin. Takutnya kepada orang jahat. Karena itu yang selama ini masuk dalam hatinya. Akhirnya ketakutan dalam hatinya dikuasai dengan hal tersebut. Tidak tersisa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kelalaian hati yang besar karena tidak mengenal mengenal Robnya. Saya pernah ingin belajar agama sama tuan guru, namun katanya kalau baru mulai harus bawa ayam <laughs> yang kononnya darahnya menjadi pembersih untuk mensucikan diri sebelum menerima ilmu dari sang guru <clears throat> tersebut. Ini mungkin gurunya penjual ayam. Katakan pada dia, bagaimana kalau seandainya di satu daerah tidak ada ayam? Berarti hati kita kotor terus gara-gara tidak ada ayam. Allahul musta'an. Ini dia mempromosikan untuk <clears throat> menjadikan ayam-ayam laris. Ini semua sesuatu yang tidak dibenarkan. Tidak ada cara-cara seperti ini orang belajar harus potong ayam, potong kambing. <clears throat> Apalagi misalnya orang yang tidak punya uang, tidak bisa beli ayam, beli kambing, apakah dia akan terus kotor hatinya? Allah musta'an. Ini mengawur dan mengada-ngada. Jika <clears throat> melakukan kesalahan terdapat titik hit noda hitam dalam hati setelah bertobat bening kembali, hati akan bening kembali. Apakah akan tetap tertutup jika setiap melakukan kesalahan diiringi tobat? Ya tentu tidak. Kalau tobatnya sungguh-sungguh dengan penyesalan <clears throat> akan bening kembali. Tapi kalau tobatnya tidak sungguh-sungguh atau dibiarkan, maka akan semakin lama akan tertutup seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Apakah ketika futur dalam beribadah menimpa kita itu termasuk tertutupnya sebagian hati kita? Tentu saja futur, menjadikan kita malas, <clears throat> itu karena hati kita lalai dan tidak merasakan nikmatnya beribadah. Sekarang dalam urusan dunia, ada yang pernah futur tidak mau makan? Tidak ada, semua orang makan itu semangat terus, tidak pernah futur. Bahkan berlomba-lomba dalam makan. Apakah ada orang yang dikasih gaji, dia mengatakan, ah saya malas terima gaji. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kalau untuk badan saja, <clears throat> ya tidak pernah ditimpa hal tersebut karena dia merasakan itu adalah keindahan atau kebutuhan. Seandainya hati kita mengenal Islam dengan benar dan mengetahui itulah kebutuhannya yang tertinggi, maka semangatnya untuk melaksanakannya melebihi dari semangatnya orang yang makan dan menerima gaji tadi. Kalau saja hatinya tidak tidak terlalaikan dari memahami makna Islam yang sebenarnya. Ana menyadari kalau hati ana sulit khusyuk sulit menangis ketika membaca Al-Quran, ada keinginan yang kuat untuk memperbaikinya, tapi terasa seperti selalu tidak cukup punya waktu. Wah ini parah lagi nih kalau begini. Tidak ada waktu, padahal kalau untuk cari makan selalu ada waktu. <clears throat> Jadi jangan <clears throat> apa ini mencari waktu luang kata orang, harus menuangkan waktu. Harus menuangkan waktu, harus diadakan waktunya. Kalau perlu semua kegiatan lain ditunda untuk ini. Karena ini yang menjadikan sebab kehidupan hati kita. Yang menjadi sebab keselamatan kita dunia akhirat. Bagaimana kalau yang beralasan tidak ada waktu tiba-tiba dia mati saat ini? Apa yang dia akan bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah Jadi harus diadakan.